Bismillah Innalhamdulillah Hamdan kathiran tayiban Kama yuhibbu rabbuna wa Wa ashadu an ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Amma ba'du Alhamdulillah mazilna fidarsina. darsina Fi hadal yawm yawmul ahad isrun min syahri Mars alfain isnin wa isrun muqabil as-sabi asr min syahri sya'ban alf arba'umi'a salata wa arba'un pemazilna fi hadal masjid al-mubarakah masjid Abidar al-Ghifari fi Kendari Sulawesi Tenggara famazilna fidarsina darsina fi kulliyati Al-Qur'an fi ilmi tafsir tafsir suratil masad wal an nadkhulu ila al-ayah ats-tsalitsah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi saya selanarong datalahab. Wahada ala kiraah hafasan asim. Wa ala al kiraah al kisai. Saya selanarong datalahab. Adapun kiraah wars maka سيصلى نارا ذات لهب Maka ahkamu tajwid yang ada di dalam ayat ini sayasla maka yasla di sini hukumnya adalah mat tabi'i sayasla maka selesai dari permasalahan yasla dari kiroah hafaz an asim. Namun masalah yasla masih di kiroah al-kisai maka dia ada padanya al-imalah. Karena dia alif lainah maka yasle seperti muse seperti wadduhi seperti walaili idza saje maka di sini saya sayasle ada al-imalah adapun dari qiraah wars maka dibaca saya sayaslo dinamakan lam al-mughalladhah maka lam di Hafiz An Asim terbagi menjadi dua. Muraqqaqah dan mufakhamah. Terutama lafzul jalalah Allah. Muraqqaqah idha qablahu kasrah. Seperti bismillah. Maka lafzul jalalah lam di sini muraqqaqah. Ataupun mufakhamah idha qablahu dhammah au fathah. Rasulullah. Maka, maka mufakhamah. Wa amma fil warsh lam sayaslo tusamma dinamakan dengan lam al-mughalladah au fihi taglid. Maknanya taglid adalah kental. Lalu bagaimana? Apakah setiap lam dihukumi dengan taglid au mughalladah? Al-jawab indal wars qaidatun. Pada kiraah waras ada qaidah. Jika lam syaratnya fathah bertemu sebelumnya sod dan sod di sini sawa ungkana sakinan sodnya sukun ataupun sodnya dalam keadaan fathah maka bertemu dengan lam dengan syarat lamnya fathah dan terutama ada madnya maka taglid maka mughalladhah maka dibaca bukan saya sla seperti kiroah hafasan asim dan tidak saya sele seperti kiroah al-kisai tetapi mughalladhah fihi taglid saya slo seperti itu For example di dalam ayat Al-Quran yang lain, di dalam Al-Baqarah. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة Kenapa dibaca وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ Karena masuk kepada kaidah tadi. Karena kita tadi membaca Al-Baqarah qiraah wars. Maka salah lam fathah terpenuhi syarat. Yang kedua sebelumnya sod dalam keadaan fathah juga. Maka tidak dibaca wa yuqimuna seperti hafaz an Asim. Tapi di sini taglil wa yuqimuna maka begitu pun di sini sayasla dibaca dengan taglid sayasla sayasla narang datalahab maka ini dari ahkam tajwid tentang ayat yang ketiga dibaca oleh Hafiz An Asim sayasla dibaca oleh Al-Kisai imalah sayasle dibaca oleh Wars An-Nafi dengan taglid sayaslo. Maka kita baca sayasla narong datalahab. Maka dari ahkamu tajwid setelahnya adalah sayasla matabi'i narong data. Apa hukumnya barokallahu fikum? Jawab dengan cepat. Narong data. Apa hukumnya? Allah seri. Ikhfa. Maka ikhfa di sini tanwin yang masuk kepada za narong zata. Maka makhraj nunnya tanwin itu akhirnya nun. Mantuk wala yuktab. Disebutkan tetapi tidak ditulis. Maka nunnya di sini diikhfakan. Dan ikhfa dari segi lugoh, mima khufiya disembunyikan. Maknanya disembunyikan bagaimana? Tanwin yang asalnya akhirnya nun, naron, bertemu dengan za tidak jelas nunnya disembunyikan. Dipindahkan makhrajnya kepada khaisum. Kepada khaisum, kepada hidung. Sehingga dibaca narong zata narong zata dan dia dua harokat indah hafaz an asim saya narong zata menurut waras saya narong zata maka semua itifak ikhfa bagi tiga kiroah dua harokat saja. Dua harokat saja. Dan diinginkan dengan ikhfa di sini maknanya makhraj khaisum. Sehingga jika kita mengecek ikhfa kita benar atau tidak, tinggal ditutup hidungnya. Coba kita tutup. Saya selenarok. Tidak bisa disambung. Tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Karena kita tutup hidung makhraj khaisum tidak bisa dibaca menandakan ikhfa kita benar. Maka ini dari hukum narong zata. Kemudian lahabin maka lahab di sini kolkolah dan kolkolah ada yang membagi tiga kolkolah kubro wa wasugro wal mutawasid dan ada yang mengatakan kolkolah kubro wa wasugro saja al muhim di sini bukan kolkolah kubro kalau Kolkolah kubro ada tasdidnya seperti di awal ayat. Watab Tabat yada abilah watab. Ini kolkolah kubro. Di sini kolkolahnya zatalahab kolkolah sugro karena tidak ditasdidkan. Maka itu pun bisa kita katakan maka ini dari ahkam tajwid dari tiga kiroah yang kita baca. Adapun sekarang kita beralih kepada ilmi lugatil arabiyah dari i'rab. Maka sayasla i'rab dari yasla la syakka wal raiba bi annahu fi'lun mudhari'. Kenapa? Bidukhuli sin. Alamatu fi'lun mudhari' bidukhuli sin dan sin di sini yufidu tanfis. Memberikan makna future tense. Ataupun waktu yang akan datang. Maka makna sayasla akan dipanggang Abu Lahab. Kapan? Ya nanti, bukan sekarang. Di hari akhirah kelak in the hell hellfire, forever in hell, kekal di dalamnya. Maka di sini sin litanfis yasla tidak ada keraguan lagi dia fi'lun mudore karena sin hanya masuk kepada fi'il mudore. Maka yasla apa i'rabnya fi'lun mudore marfu. Limada marfu litajarrudihi anin nasib wal jazim. Lalu mana alamat raf'ihinya? Tidak ada sayaslu. Tapi sayasla apalagi kiroah Al-Kisai, Sayasle, apalagi Kiroah, Wars, Sayaslo, tidak ada saya Sayaslu. Jawabnya, alamatu raf'ihi domah muqaddarah, mana aming duhuri hatta adzur, karena yasla dari fi'il mudore yang akhirnya alif layinah, yang sebelumnya fathah. Maka dijadikan imalah oleh Al-Kisai sayasli naran dhatalahab. Maka ini saya sayasla. Lalu naron kenapa mansub? Di sini maf'ulun bih. Kalau begitu, mana fa'ilnya? Tadi kan yasla fi'il mudhari. Naron maf'ulun bih. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya domirun mustatir wujuban takdiruhu au jawazan takdiruhu huwa kembali kepada Abu Lahabin. Maka maknanya saya sla failnya siapa? Abu Lahab. Naron. Maka Abu Lahab itu akan dipanggang di api neraka. Zata lahabin. Apa i'rab zata lahabin? Maka zata di sini mu'anathah dari zu. Kalau mudakar zu, misalnya duntikom, dul, dumalin, dan juga di sini karena mu'anathah menjadi zatul lahabin. Maka di sini menjadi pendalilan kenapa zatul lahabin Afwan, zata lahabin. Kenapa mansub? Zata, karena dia adalah sifat. Sifat untuk apa? Untuk an-nar. Karena nar maf'ulun bi mansub. Saya naron, maka sifatnya mengikuti al-matbu. Atabe yatba'ul matbu. Wasifah tatba'u al-mausuf. Yang disifati apa? Apin neraka. Mu'annatah An-nar. Maka di sini harus sifat juga mu'annathah. Sehingga bukan za, afwan, bukan za lahabin, tetapi zata lahabin. Dengan tak. Karena mu'annathah. Maka zata sifah. Lahabin, maka zata mudhaf dan lahabin mudhafun ilaih. Maka setelah kita mengetahui i'rab, kita bisa menerjemahkan dengan baik dan benar. Sayasla sin yufidu tanfis bimakna future tense. Kalau in English grammar. Kalau di Arab waktu yang akan datang lil mustakbal li tanfis makna tanfis adalah mustakbal. Maka di sini maknanya akan kita artikan seperti itu. Maka akan yasla dari sholat nanti ditafsir akan ada bimakna dipanggang diapin raka. neraka. Sayasla Siapa yang akan dipanggang failnya? Hua kembali kepada Abu Lahab. Maka Abu Lahab akan dipanggang naron di api neraka. Yang api neraka ini bagaimana sifatnya? Zata lahabin. Zata sifat untuk nar. Mansub zata karena naron mansub maka zata sifat Zatalah habin nanti akan ada tafsirnya maknanya api neraka yang bergejolak, api neraka yang sangat panas. Maka ini dari segi ilmil i'rab. Kemudian kita masuk kepada ilmi tafsir dari bab al-ma'ani, dari makna-makna yang ada. Maka ucapan Allah Jalla wa ala saya sela naron maka apa makna yasla? Dari segi lugatil Arabiyah, maka sini di sini sekarang kita masuk kepada tafsir ma'ani. Apa makna yasla? Maka yasla kalau tadi dari segi i'rab fi'lun mudhari, maka dia dari fi'lun madhi sola yasla. Dan kalimat sola yasla bimakna dipanggang. Maka Arab mengatakan solaitu syata dari sola fi'lun madi maka ma masuk kepadanya fa'il solaitu syata maknanya aku membuat kambing guling. Maka oleh sebab itu sola yasla di lugatil Arabiyah bimakna dipanggang. Maka Arab mengatakan solaitu syata ida tuhu Maswi. Maka dikatakan kambing guling al-kabs al-maswi au dujaj maswi maknanya ayam guling ataupun syatun maswi kambing guling Abu Lahab maswi saya selanaron data Lahab Abu Lahab panggang. Abu Lahab guling. Al-Muhim seperti itu makna saya selak. Dan pendalilannya dari segi lugah seperti datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita ingin menjadikan pendalilan yasla itu panggang. Ada di dalam lugah, kembalinya kemana? Kepada hadis Nabi. Karena Nabi Muhammad Quraisy dari Quraisy dan lugoh yang paling fasih dari segi lugoh Arabiah. Sehingga pendalilan kita dari segi makna lugatil Arabiah kembali kepada Al-Quran. Kenapa kembali kepada Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah seperti di dalam surat As-Su'ara bilisanin Arabiyin mubin dengan bahasa Arab yang fasih. Maka jika ingin kembali makna yang benar kepada tafsir Al-Quran, kembali kepada makna Al-Arab. Apa orang Arab mengatakan yasla? Maknanya solaitu syata ae memanggangnya. Maka itulah contoh. Namun kita tambah sekarang di sana ada hadis yang membicarakan tentang sola bimakna panggang atau yaswi memanggang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Abi Hurairah annahu maro biqaumin baina aidihim syah masliyah fada'uhu fa'aba an yakula wa qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya walam yasba min khubzin wa syairin maka Abu Hurairah lewat kepada kelompok manusia dari para sahabat dohirnya yang mana mereka poinnya di sini adalah fi aidihim syatan maswiyatan di tangan-tangan mereka kambing guling maka silakan wahai Abu Hurairah untuk makan bersama kami. Berkata Abu Hurairah, tidak. Karena Nabi Muhammad dulu tidak pernah kenyang perutnya dengan khubz dan syair, dengan gandum dan dengan roti saja. Maka syahidnya Abu Hurairah melewati orang yang sedang mengkambing guling. Syatan maswiatan. Ataupun syatan musalliatan maknanya dipanggang maka sayasla naron makna yasla adalah Abu Lahab akan dipanggang kemudian beralih kepada makna zata lahabin maka zata barakallahu fikum seperti kami sebutkan dia mu'anasah dari zu kalau zu mempunyai keistimewaan pertama mudakar keistimewaan mudakar daripada mu'annas, meskipun di lugatil arabiyah meskipun di ilmi nahwi arijal qawamuna 'alan nisa maka mempunyai keutamaan zu dari zata yang mu'annasah, pertama dari jenis mudakar yang kedua zu masuk kepada apa asmaul khomsah yang marfu bil wau jaa malin wa mansub bil fathah raaitu dza malin wa majrur bil ya marartu bi malin maka dzu bimakna yang mempunyai jika mudakar maka dzu masuk kepada i'rab asmaul khamsah ini keistimewaan dari dzu namun kalau dimuanaskan menjadi zatu maka i'rabnya tidak i'rab asmaul khomsah. Inilah kenapa keutamaan mudakkar laki-laki meskipun dari lugatil arabiyah ar-rijal qawamuna 'alan nisa maka laki-laki lebih daripada perempuan meskipun dari segi lugah, dari segi nahwi. Di saat mudakkar masuk kepada asmaul khomsah mempunyai i'rab yang khusus marfu bil wawi mansub bil alif wa majrur bil ya. Namun di saat zatu dirubah menjadi muannatsah maka kembali kepada ismul mufrad. Maka dia marfu dengan apa? Dengan dhammah. Ja'at zatu ilmin. Telah datang perempuan yang mempunyai ilmu. Marartu bi zati ilmin. Aku melewati perempuan yang mempunyai ilmu. Angkahtu data ilmin au data malin. Aku menikahi janda yang mempunyai uang banyak. Maka di sini data, zati dan zatu kembali kepada i'rab ismul mufrad. Maka di sini mana pendalilannya jelas. Saya sela naron zata lahabin. Dengan fathah di taknya. Zata. Karena i'rabnya ismul mufrad. Kalau du, maka misalnya menjadi za ma za lahabin. Kalau du menjadi mudakar dia akan diirob za lahabin dengan alif niabah anil fathah. Maka di sini kenapa kalau begitu dengan zata tidak du Allah menginginkan di dalam kalamnya itu dengan zata menandakan bahwa nar muannatsah bahwa nar api neraka itu muannasah bukan mudzakkar. Mana pendalilannya nar muannasah di antaranya di dalam ayat ini karena sifat yang menyifatkannya zata lahabin bukan du atau za lahabin tetapi zata berarti muannasah. Dan yang kedua di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah di saat api neraka berbangga-bangga kepada surga Yudkhiluni al-jabbarun al-mutakabbirun. Telah dimasukkan kepadaku, kelak Allah akan memasukkan kepadaku orang-orang yang durjana dan mutakabbir. Maka Allah berkata kepada api neraka, anti azabi uazibu biki man asya. Dua jenis dari mu'annas. Pertama, anti azabi. Kamu anti dengan perempuan. Uazibu biki Aku mengadab manusia dan jin yang durhaka biki dengan anti, bukan bika. Maka anti adabi uadzibu biki man asya dalil jelas dari segi lugah bahwa api neraka itu muannatha dan di sini buktinya juga saya selanaron data dengan data muannatha dari du. Maka ini juga dari tafsir data lahab. Maka oleh sebab itu di dalam ayat Al-Quran, banyak Allah memberikan kalimat-kalimat mu'annathah, semuanya disifatkan dengan du dengan datu. Seperti contohnya di dalam surat Ar-Rahman, fiha faqihatu wa nakhlu zatul akmam. Maka di sini disifatkan fiha faqihatun wa nakhlu Zatul akmam. Bukan dul akmam tetapi zatul akmam karena an-nahl dan juga fakihah kilahuma mu'annathah. Keduanya dari mu'annath. Dan juga Allah berfirman, wasama idatil buruj. Tidak disebutkan wasama'i idil buruj. Maka wasamai, asamai di sini majrur karena wau kosam masuk kepadanya. Wasamai zatil buruj maka ingin menyifatkan sifat dari sama itu mempunyai cahaya, mempunyai bintang-bintang, maka zatil buruj majrur dengan tak karena muannatsah. Maka banyak di dalam ayat Al-Qur'an seperti ini, maka saya sayasla naron zata di sini mu'annathah dan alamatu nasbihinya karena dia sifat dari nar yang mansub dengan fathah. Selesai dari permasalahan data. Dan masih dalam permasalahan ayat yang ketiga ini disebutkan oleh Allah jarah kepada Abu Lahab. Di mana disebutkan saya narong dzata lahab. Maka sebesar-besarnya jarah adalah disifatkan sebagai penghuni api neraka. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan barakallahu fikum dari segi ilmi jarhi wa ta'din. tentang kawaid al-jarah wa ta'din. di dalam Ayat ini menjadi pendalilan bolehnya jarhul ahya wal amwat limaslat hati din. Boleh kita menjarah orang yang masih hidup bahkan yang sudah mati kita jarah dengan tujuan apa? Tujuan maslahat din Maka Abu Lahab di saat hidupnya Allah berfirman, "Tabat yada abila habi watab. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Saya selanaron zatalahab. Dijarah bahwa dia itu yang celaka, bukan Nabi Muhammad. Karena dia mengatakan, Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, kamu telah mengumpulkan kami sairul yaum, hari ini. Karena hanya mengajak kepada tauhid, maka celaka kamu wahai Muhammad. Turun ayat ini tabat yada Abi Lahab watab. Allah mencela dan menjarah Abu Lahab dan pada saat turun ayat ini dia masih hidup. Turun di ayat Makkiyah, surat Makkiyah. Turun di Mekah. Dan kapan meninggalnya Abu Lahab? Setelah perang Badr sepekan setelah mendengar berita kekalahan dan Abu Jahal temannya mati, maka dia sok mati juga. Maka dari jarak sekitar 12 tahun ataupun 13 tahun sudah dijarah oleh Allah dalam keadaan hidup. Kecelakaan besar bagi Abu Lahab dan dia akan dipanggang di api neraka. Maka di sini masuk kepada kaidah dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil boleh seorang muslim untuk kemaslahatan agama menjarah kelompok kufar yang sudah mati dalam keadaan kekufuran dan menjarah kelompok ahlul bid'ah yang sudah mati dan mati dalam keadaan kebid'ahan. Maka boleh dijarah. Maka contohnya misalnya dijarah Abu Lahab. Dalam keadaan hidup turun ayat menjarahnya. Setelah 12 tahun, 13 tahun meninggal, kita membaca jarah tersebut dan dia sudah mati. Kenapa? Untuk kemaslahatan din. Jangan mengikuti agama Abu Lahab. Lalu bagaimana kelompok ahlu sunnah menjarah para mubtadi'in dan bahkan kufar seperti menjarah Jaham ibnu Sofwan, gembong dari Al-Jahmiyah. Dan menjarah seperti di pelajaran kita di luar, di masjid, siapa? Ma'bad al-Juhani al-Qadari dijarah. Dijarah oleh Ibnu Umar dengan mengatakan ana un minhu wa minna bura'a. Bahwa apa yang ada pada kepalanya itu aku berlepas diri. Waktu hidup dan sekarang setelah meninggalnya karena belum bertobat dari kebid'ahan yang kufur mengatakan wal amru unuf Perkara-perkara itu Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi perkara-perkara yang terjadi sebentar lagi, lima menit lagi itu Allah tidak mengetahuinya. Allah tidak mengetahui apa yang terjadi di esok hari dan sebagainya. Lalu apa? Al-amru unuf. Perkara itu hanya terjadi dalam keadaan seperti biasa. Sudah menjadi adat alam seperti itu ataupun kebetulan. Maka ini ucapan kufur, maka dijarah dari zaman dulu sampai zaman sekarang Al-Jahmiyah karena menafikan sifat Allah dan yang lainnya dan juga Ma'bad Al-Juhani karena berkata dengan Al-Qadar menafikan Qadar, menafikan ilmu Allah dan para mubtadi'ah yang lainnya bahkan mubtadi'ah era now seperti kelompok Ikhwanul Muslimun yang dikatakan Syekh kami Ikhwanul Muflisin. Maka mereka dijarah kelompoknya dan bahkan pendirinya. Syekh kami sering menyebut Hasan al-Banna la banal Hasan. Maka Hasan al-Banna yang tidak membangun kebaikan dan disebutkan keburukannya dijarah. Kenapa? Karena dia mubtadi dan dia mati dalam kebidahannya, kebidahan dari ikhwanil muslimin mendirikan daulah Islam sesuai cita-citanya dan tidak peduli dengan manhaj-manhaj yang ada di kelompoknya. Yang penting semuanya bersatu. Dan ini bukan isapan jempol, ini ucapan dia. Di mana kaidah dari Ikhwanil Muslimin ijtama'na bima tafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dhan bima Kita sepakat untuk mendirikan daulah Islamiyah Ikhwanil Muslimin dan kita na'tadir ba'duna ba'don bimakhtalafna, kita memberikan udur toleransi dari perbedaan di antara kita. Maka dari anggota Ikhwanil Muslimin ada yang Sufi, ada yang Syi'i, ada yang tablighi, ada yang Sururi, dan yang lainnya. Maka biarkan mereka berbeda. Namun tujuannya sama apa membangun daulah Islamiyah. Maka asas dari Hasan Al-Banna membangun firqah yang sesat ikhwanil muslimin adalah just politik. Hanya untuk politik, bukan agama. Maka ini adalah permasalahan tentang ayat ini diperbolehkan untuk menjarah kelompok sesat yang masih hidup dan juga yang telah meninggal namun mati dalam keadaan kesesatannya. Masih waktu masih ada waktu atau sudah selesai? Waktu Isya? Hah? Berapa menit lagi? Masih ada waktu apa tidak? Hmm? Lima menit lagi. Hanya lima menit. Kita masuk kepada ayat yang kedua. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Maka kiraah hafaz an Asim dibaca wamra'atuhu hammalatal hatab. Adapun kiraah aduri Anil Kisai wamra'atuhu hammalatul hatab dengan dhammah. Dan begitu pun qiraah wars. Wa mra'atuhu hammalatul hatab. Maka Hafiz Asim membaca dengan fathah hammalata. Dan dua kuro Hafiz An Asim difathahkan Wars dan Al-Kisai mendomahkan Hamalatul Hatab. Maka ini perbedaan dari tiga kiroah yang kita membahas padanya dan dari segi ahkamu tajwid maka tidak ada perkara yang begitu berbeda maksudnya faidah yang banyak wamro'atuhu maka roknya di sini mufakhamah wamro' tidak wamri wamro' Karena ro maftuhah, maka ro wam wamro seperti Rasulullah ro. Dan hamma maka mim musaddadah latal hatab. Maka tidak ada hukum-hukum yang begitu butuh dijelaskan. Kemudian masuk kepada i'rab wamra'atuhu maka wau di sini wau atifah. Dan imra'atuhu ma'tuf kepada siapa? Kepada fa'il sayasla. Di pelajaran yang lalu sayasla, siapa fa'ilnya? Abu Lahab. Maka wamro'atuhu begitupun istrinya. Istrinya siapa? Kembali kepada Abu Lahab. Karena dia ma'tuf kepada fa'il yang ada di ayat sebelumnya sayasla, maka fa'ilnya. Abu Lahab Wa imra'atuhu Waw atifah maka imro'atuhu maktuf kepada Abu Lahab. Maka di sini kenapa i'rabnya wa imra'atuhu dhammah. Dan sepakat tiga kuro. Al-Kisai pun wa imra'atuhu Al-Wars pun mengatakan wa imra'atuhu Dan Hafiz An Asim pun mengatakan wa imra'atuhu Karena wau atifah maktuf wa imra'atuhu kepada fa'il di ayat sebelumnya saya sela akan dipanggang Abu Lahab wamro'atuhu dan begitu pun istrinya. Sehingga tidak ada khilaf dalam kiroah. Kemudian i'rab dari hamalata sesuai kiroah Hafs an Asim. Kenapa mansub ingin menjelaskan bahwa perempuan istri dari Abu Lahab yang akan dipanggang di api neraka juga karena wau atifah wamro'atuhu kembali seperti Abu Lahab dipanggang maka wamro'atuhu perempuannya juga istrinya juga di sini bedanya kira Hafiz an Asim hamalatal hatob ingin menjelaskan hamalata kenapa mansub hal keadaan ingin menjelaskan bagaimana keadaan dulu dia yang menyebabkan dia masuk kepada api neraka seperti suaminya. Maka hamalata mansub karena dia hal. Maknanya keadaannya dulu dia hamalatal hatob. Dia adalah pengumpul dari kayu bakar. Emang pengumpul kayu bakar haram? Kok menyebabkan masuk api neraka? Maka nanti akan ada tafsirnya. Di tafsir nanti akan disifatkan, akan ditafsirkan. Kenapa Hamalatul Hatob mengumpulkan kayu bakar kok menyebabkan dia masuk api neraka? Ada tafsirnya dan nanti kita bahas. Kemudian bagaimana dengan kiroah Al-Kisai Hamalatu dengan domah Dan Kiro'ah Wars Hamalatul Hatob Kedua, kiroah di sini dengan marfu. Lalu bagaimana i'robnya sifah? Kalau tadi hal mansub hamalata ala kiroah hafaz an asim, maka hamalatu kiroah waras dan kiroah dari al-kisai menjadi sifah. Sifah dari mana? Dari imro'atuhu. Maka imro'atuhu tadi marfu karena ma'tuf kepada Abu Lahab fa'il dari sayasla maka imra'atu hu tu di sini juga maktuf kepada fa'il maka marfu maka di sini kiroah hafaz la kiroah al-kisai dan al-wars dengan marfu hamalatu lalu bagaimana i'rabnya sifah juga maka sifat dari istrinya Abu Lahab hamalatul hatab sifatnya dia pengumpul dari kayu bakar. Nanti kita akan jelaskan memang pengumpul kayu bakar haram kok bisa menyebabkan masuk api neraka. Maka ini dua i'rab dari takhrij. Maka takhrij bukan hanya hadis saja. Takhrij pun di i'rab. Maka takhrij yang pertama atas kiroah hafaz an asim mansub hal hamalatal hatob hal keadaannya pengumpul kayu bakar. Maka Kiroah Kisai dan Wars hamalatu al-hatob. Hamalatul hatob. Maka tahribnya, i'robnya, sifat. Sifatnya dia adalah pengumpul kayu bakar. Kemudian kita masuk kepada hamalata al-hatob. Hamalatu al-hatob. Maka al-hatob majrur karena mudhaf ilaih. Berapa menit lagi? Kita ingin menjelaskan di sini hamalatal hatob kenapa dia itu taib minta dua menit boleh agak terlambat adanya tidak dipenjara <laughs> taib maka di sini makna hamalatul hatob ala kiroah wars dan al kisai sebagai sifah dan hamalatal hatob sebagai hal dari kiroah hafiz an asim masuk kepada tafsir ma'ani sekarang apa makna pengumpul kayu bakar? Disebutkan pengumpul kayu bakar itu keadaan dari kiroah hafasan asim hal dan sifat dari kiroah wars dan kiroah al-kisai. Nah, apa maknanya kalau begitu hamalatul hatob atau hamalatal hatob? Maka tafsirnya barokallahu fikum telah terjadi ikhtilaf ahlu tafsir al hatob kepada dua pendapat. Ilmu tafsir seperti itu. Terjadi ikhtilaf dari mufassirin, salaf. Maka berkata, as-salaf yang pertama adalah Ibnu Abbas. Di mana Ibnu Abbas juga yang kedua ucapan ad dan yang ketiga ucapan Ibnu Zaid dan yang keempat ucapan Yazid Ibnu Zaid menafsirkan kana tahmilu syaub fatatruhu ala tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyaqirahu wa ashabahu. Maknanya hamalatul hatab al-hal atau hamalatul hatab sifat untuk perempuan istri dari Abu Lahab ini maknanya tadi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ad dhahab dan Ibnu Zaid bahwa dia membawa kayu bakar perlu diketahui. Kayu bakar di Indonesia dengan kayu bakar di Yaman berbeda. Dan itu saya lihat sendiri. Kayu bakar di Indonesia alhamdulillah seperti kayu-kayu ranting-ranting yang banyak. Karena Indonesia subur. Maka ranting-ranting pohon yang biasa ada di sekitar kita itu kayu bakar. Namun kayu bakar di Arab dari pohon oak yang berduri. Duri-durinya sebesar ini atau sebesar ini. Maka rantingnya sebesar seperti ini, duri-durinya seperti ini. Mungkin Ustaz Hasan pernah lihat di Madinah seperti ini. Maka itulah makna hamalatal hatob. Pembawa kayu bakar yang mana kayu bakarnya itu berduri semua. Maka kita melihat miskinah perempuan Arab yang mana mereka kayu bakar pun pekerjaan mereka. Maka mengambil duri-duri untuk dijadikan kayu bakar. Maka saking kasihannya kita nikahi mereka. Tiga-tiganya biar menyelamatkan mereka dari urusan dapur. Urusan kayu bakar. Benar, seperti itu. Semua kita orang Indonesia melihat kasihan. Ah, jadi panjang ceritanya nanti. Udahlah, kita cukupkan di sini. Kembali kepada back to the ayah. Kembali kepada ayat hamalatal hatab. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya, perempuan ini melaksanakan adiyah, melaksanakan kezaliman kepada Nabi, menyimpan kayu bakar-kayu bakar yang duri-durinya seperti ini di jalan tempat lewat Nabi, agar Nabi menginjaknya dan terluka dan para sahabatnya pun yang mendatangi Nabi terluka. Itu tafsir yang pertama dari Ibnu Abbas, Ibnu Zaid dan Abdul Haq. Adapun tafsir yang kedua bahwa hiya kana tamshi bin namimah bahwa perempuan ini dulu selalu menyebar fitnah. Muhammad bla bla bla bla bla. Muhammad hari ini melaksanakan bla bla bla bla bla. Tukang gosip, pembuat fitnah. Sehingga orang-orang kufar, Abu Jahal, Abu Lahab semakin hari semakin membenci yang mana pada saat itu mereka kelompok kufar Quraisy berkuasa. Dan Nabi Muhammad masih sendiri dan sedikit dan pengikutnya orang-orang fakir miskin dan budak-budak mereka, maka dengan fitnahan dari perempuan Abu Lahab ini membuat fitnah yang keji. Maka ini tafsir yang kedua. Lalu mana yang rajih ataupun bagaimana kita mengambil ucapan-ucapan ini wallahu a'lam di dalam permasalahan ikhtilaf dari permasalahan tafsir maka jika kita mampu untuk menggabungkannya, maka kita gabungkan. Dan ini adalah kaidah di ilmu fikih dan ilmu tafsir dan ilmu hadis macam-macam. Semuanya sama. Ida amkanal al jama' fanajma. Wa illa fanurajih. Meninggalkan satu dan memakai yang satu. Maka di sini saya mau bertanya kepada antum. Maknanya sama atau tidak? Yang satu namimah mendolimi Nabi dengan ucapan. Yang satu mengumpulkan duri-duri di depan rumah Nabi agar Nabi menginjaknya dan para sahabat yang datang kepadanya. Maknanya hampir sama atau tidak? Yang menyebabkan kedua perbuatan ini masuk api neraka. Sama? Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu yang paling baik dalam dua tafsir ini selama keduanya dalam keadaan sahih maka lebih baik dikumpulkan bahwa definisi hamalat al hatob seperti kiroah hafasan asim kita artikan saya selanarong datalahab wamro'atuhu hamalat al hatob dan istrinya masuk api neraka karena membuat kedoliman sebagai pengumpul kayu bakar di mana dia menyebarkan duri-duri dan di riwayat lain maknanya dia penyebar fitnah dengan mulutnya. Apakah ada perbedaan? Tidak. Keduanya dosa besar apalagi mendolimi Nabi. Yang satu mendolimi dengan lisan, diriwayat gibah, namimah. Dan yang satu lagi dengan tangannya, menyebarkan duri-duri, sama-sama hadiah kepada Rasul dan menyakiti Rasul, dosa yang besar penyebab masuk api neraka. Maka kalau begitu tafsir yang lebih baik menjamak keduanya. Sehingga makna hamalat al-hatab kita sebutkan karena mendolimi Nabi. Lalu kenapa dikiaskan dengan membawa duri, uh, membawa kayu bakar kayu bakar yang berduri disimpan di depan rumah Nabi ataupun dengan istilah kayu bakar itu an-namimah. Maka dari sini kita mengetahui bahwa dia itu masuk api neraka karena wau atifah wa mraatuhu maka istrinya juga masuk api neraka. Apa sebabnya? Hamalatul hatab sifatnya kalau kita ala qiraah dhammah sifatnya tadi mendolimi Nabi Hamalatal hatob halnya keadaan dia tukang membuat kedoliman kepada Nabi. Baik dengan lisan namimah seperti tafsir yang kedua ataupun dengan tangannya. Maka definisi yang kedua namimah adalah ucapan dari salaf juga seperti ucapan Mujahid dan ucapan Qatadah dan semua di sini sanad-sanadnya sahih, maka lebih baik kita kumpul namimah benar dan menyimpan duri-duri benar, maka makna hamalat al-hatob bisa masuk kepada keduanya dan keduanya sama-sama perbuatan dosa besar karena menyakiti Nabi, maka alhamdulillah kita cukupkan kajian kita ini dengan alhamdulillah selesai dari tafsir empat ayat ونكتفي إلى هنا وجزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم